Al-ula. Cara pertama begini. An tuharrima. Takbir ihram dulu. Tahrim dulu. Jadi usalli sunnah tasbih. Kalau tadi dua rakaat dua rakaat ya rakaat ini. Kalau empat sekaligus ya arba'aror. yang roka Teruslah. Terus Allahu Akbar. Biasa kok dalam sholat itu niatnya bersamaan dengan takbir niat sholat itu bersamaan dengan takbir sudah biasa sudah setelah tahrim atau taharum atau ihram thumma taqra'u du'a al-iftitah kemudian membaca doa iftitah ini tetap sunnah itu Allah Akbar kafirah walhamdulillah kafirah subhanallah wa asila terus wajah wajah sampai wa ana umpama orang mau meringkas ya boleh wah ini sunnah ambil saja yang awal Allahu Akbar kabira walhamdulillah kafirah wa subhanallahi bukratan wa asila ini saja sudah berapa pak Kalau dapat teruskan sampai wa wa'ana minal muslimin. Sudah. Lalu summa taqulu bicara pertama ini. Jadi setelah doa iftitah wa'ana minal muslimin. Sudah. Summa taqulu kemudian kau baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asrata marrah 15 kali ini sesudah Fatihah atau belum? Belum Fatihah. Ini sebelum Fatihah masih doa ulif kita wa ana minal muslimin. alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. alhamdulillah wa la ilaha illallah. kali. Sudah? Thumma taqra'ul Fatihah kemudian kamu baca Fatihah wa suratan ba'daha dan membaca surat habis Fatihah baca surat surat apa saja apa kuliah apa duha apa terserah surat apa soal kita ثم تقولها عشرا Fatihah terus surat setelah surat baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar asran 10 kali sudah ini masih berdiri belum rukuk ini Terus summa tarka'u. Jadi tadi sudah 25. Ya. Summa tarka'u ruku. Dalam ruku tetap saja Subhanallah bil itu biasa tambahin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah bar 10 kali asyur Dalam rukuk baca 10 kali. Tumma tarfa'u namun tidak sami Allahu liman hamidah ya biasa Rabbana wa hamdah apa biasa fataquluha asra baca 10 <coughs> dah thumma tasjudu sujud fataquluha asra baca 10 kali thumma tarfa'na sujud bangun dari sujud duduk ya فتقولها عشرا baca 10 ثم تسجد sujud lagi فتقول عشرا baca 10 ثم تقول للثانية فتقولها قبل القراءة terus bangun Ini tadi satu rakaat. Dalam satu rakaat tadi sudah 75. Sebelumnya Fatihah 15 kali, sesudah surat 10 kali 25 dalam ruko 10 kali 35 sampai Allah hamidah 10 kali 45 dalam sujud 10 kali dalam duduk antara dua sujud 10 kali 45 dan sujud yang kedua 10 kali jadi 75 nah, dalam satu rakaat 75 sudah terus kalau rakaat keduanya rakaat kedua berdiri Allahu Akbar berdiri nah, waktu berdiri bagaimana apa baca fatihah dulu nah begitu begini fataquluha qabla qiraati khamsat asar, khamsat asar. Jadi rokat kedua sebelum membaca Fatihah bacalah 20 di eh apa 15. Jadi belum Fatihah ini jadi dibangun Allahu Akbar Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali Baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Terus surat nah, Setelah surat, begitu saja 10 sama tadi rukuk 10 tidak 10 sujud 10 duduk 10 lantas sujud 10 sama nah, begitu selanjutnya nah, ini cara pertama jadi cara pertama ini di dalam berdiri itu 25 15 sebelumnya Fatihah, 10 sesudahnya Fatihah dan 10 25 harus 10 10. mudah itu mudah caranya al-kaifiyatu saniyatu cara yang kedua mislul ula sama dengan yang pertama jadi cara yang kedua sama dengan yang pertama hanya ada sedikit perbedaan bagaimana غير أنك لا تصبح بين التحرم والقراءة hanya tidak membaca subhanallah subhanallah antara takbir ihram dan bacaan ini enggak ada langsung jadi usalli Allah Akbar Allah berkabira sampai orang muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin dari surat baru baca jadi sebelumnya Fatihah tidak tidak baca ini cara kedua sesudah jadi Allah berkabirah, terus fatihah, terus surat, biasa, baru baca. Jadi tidak membaca ghaira annaka la tusabbihu baina taharum wal qira'ah antara takbiratul ihram dan bacaan Fatihah tidak membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah farah. Di sini tidak baca. Bacanya kapan? Bal ba'daha sesudah Fatihah terus baca 15 kali. Rukuk 10 kali. Terus begitu selanjutnya tidak 10 kali aswan aswan sujud 10 kali dan sebagainya dan sebagainya terus Wataqa asad 30 10 taruh di mana? Fatakula ba'da minna sujud tadi artinya di dalam julusul istirahat jadi cara kedua ini di berdiri <clears throat> bacanya cuma 15 kali. Allah Akbar, Allah Kabiro, Al-Fatihah, terus surat <laughs> baru 15 kali. Nah, 15 kali. Dalam rukuk 10 kali,